Kalau dia itu apa yang dibicarakan tidak dasarnya dari ilmu kitab dan sunnah tapi bodoh, maka berarti dia adalah pelaut mudik, Ya, kan? dia sesat, menyesatkan orang. Wajib dan tenemos, a innal insana lafi khusr. Ya. secara umum orang itu dengan keadaan waktu diterangkan oleh Allah selalu dalam keadaan rugi kecuali yang dikecualikan Allah. Maka lebih lebih lagi sehingga tidak terwakilan kepada takabur. Maka apa ukur apa? Maka kemudian kamu jatuh ke dalam kesalahan. Watapi itu ada balik dan akhirnya kamu menyimpang dari jalan benar. Ini masih ada hubungannya dengan masalah takabur. Kemudian di asal yang ke-17. Irji ila sawabi wa ila al-haq ma tara'aita annaka muhti'un. Awal pertama Nabi Raka Akadu di dalam ilmu. Kemudian yang ketiga, al-ilmu yang sesungguhnya adalah termasuk orang yang umurnya sudah umur-umur dewasa. चीज kalau sudah masuk kepada tawassul, memperluas ilmu, misalnya kamu tadinya belajar bahasa Arab, kalau dasarnya bahasa Arab itu kepentingannya kamu bisa memahami Quran, Sunnah dan kita para ulama. Terus kamu ingin meluas, bukan cuma itu, bisa nulis kitab, tapi iptek kita tidak nyaman. Seberapa kita punya iman kepada Allah? curahkan waktu usaha yang keras untuk mengangkat ilmu. dia kepada Allah. Banyak kuat mendekatkan diri kepada Allah supaya ditolong dengan ilmunya. Ini yang paling pokok. Jangan banyak mengandalkan kecerdasan Bapak, di sini maksudnya. Bukan di sana. itu namanya bukan bangun yang pernah. Tidur ini maksudnya dekat sini. Jadi saya bisa bangun tanpa bangun gitu. dunia dan akhirat dijadikan satu, maka sama saja dia menginginkan penyimpangan dan jauh. berubah. Terus sekarang kelaparan sudah setengah bulan, bisa mati nggak? Loh, bisa mati nggak? keberadaan itu persoalannya di sini bukan persoalan hanya dan benci. Persoalannya adalah kita ini menginginkan ilmu atau menginginkan diri. Jelas. Iya, Kalau menginginkan ilmu ya berarti sudah konsentrasi kursi. Ada yang waktu alhamdulillah, tidak ada yang bantu alhamdulillah. Nanti yang memudahkan jalannya Allah. Kan begitu. Sehingga ilmunya tidak terganggu, belajarnya tidak terganggu. raksika wa ala ummi raksika bi majali ta'allum fala talumanna ila nafsa li'annaka badalan min ta'anniya min ta'tiyal buyuta min abwabiha arafta filter kok dikatakan. Jangan menimbul orang. Setiap kita itu kan tidak sama. Manusia itu lah ala dan salah. senantiasa dapat mengambil faedah istiqomah di dalam ilmu. Dan kondisi di dalam masalah ini adalah mencuri Gracias. tidak di dalam ilmu bagi ilmu karena adanya mereka dan dalam badan mereka hidup. yang ini belum beres masuk lagi ini